dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai alistifna Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai hukmul mustafna bi ghairin yaitu hukum dari mustafna dengan ghair Jadi setelah pada bahasan-bahasan sebelumnya kita membahas mengenai mustafna dengan illa, maka kita mulai masuk ke dalam pembahasan mengenai mustafna dengan adat istifna yang lain. Dalam hal ini adalah mustafna dengan adat istifna ghair. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-326 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wastathni majruran bi ghairin mu'raba bima mustathnan bi illa nusiba Maka beliau mengatakan wastathni majruron bi ghairin mu'raba. Dan kecualikanlah ya atau istitnakanlah ya kecualikanlah itu dengan kata ghair. Ya, dengan kata ghair mustatsna'nya itu dalam keadaan majrur. Ya, berarti majruron di sini itu mengacu kepada mustatsna'. Kemudian ghair itu sendiri itu keadaannya adalah mu'raba. Ya, berarti ghairnya itu dalam keadaan mu'raba, mu'rab. Nah, bagaimana keadaan mu'rabnya? Bima bi illa nusiba. Nah, mu'rabnya itu dengan i'rab yang atau i'rab bagi mustathna yang disandarkan bagi illa. Artinya apa? Nanti yang orobnya lafat ghairun tersebut itu disandarkan kepada yang orobnya mustafna dengan illa. Artinya sebelum kita membahas mengenai yang orob mustafna dengan ghair ini, itu kita sudah harus memahami yang orob mustafna dengan illa. Karena nanti sama yang orobnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan penjelasan untuk bait yang ke-326 ini. Beliau mengatakan Hada huwal qismu tsani min adawatil istithna'i. Ini adalah pembahasan ya, atau ini adalah jenis yang kedua dari adat-adat atau perangkat-perangkat istithna wa huwa maka nasman yaitu jenis yang kedua dari perangkat istitsna itu adalah perangkat istitsna yang berupa isim ya wa huwa makana isman atau wa huwa apa saja jenis perangkat istitsna yang berupa isim wa huwa ghairun wasiwa perangkat istifna yang berupa isim itu ada dua kata yaitu ghairun dan siwa. Kemudian beliau melanjutkan fa amma ghairun fa ma'naha ifadatul Adapun lafat ghairun maka maknanya itu adalah ifadatul mughayarati yaitu membawa faedah sesuatu yang bertentangan atau sesuatu yang berlawanan. Ya, karena itu ya sama dengan illa di sini mengecualikan karena ini membawa makna sesuatu yang berbeda, ya bertentangan atau berlawanan. Ai maksudnya adalah ad-dalalatu ala annama ba'daha mughayirun lima qablaha fil hukmi. Jadi yang dimaksud dengan ifadatul mughayarah di sini adalah dalalatu ala annama ba'daha mughayirun lima qablaha fil hukmi. Yaitu menunjukkan bahwa apa yang setelah lafat ghairu itu berlawanan dengan apa yang sebelum lafat ghairu. Ya, atau kalau ada kata sebelum lafat ghairu, itu berlawanan dengan lafat setelah ghairu. Ya, perlawanan dari sisi apa? Fil hukmi, ya, dari sisi hukumnya. Mithalu dhalika, maka contoh dari hal tersebut kharajat tullabu Muhammadin. Kharajat tullabu Muhammadin. Para pelajar tersebut telah keluar kecuali Muhammad. Ya, para pelajar tersebut telah keluar kecuali Muhammad. Maka apa makna dari jumlah ini? Wal makna annahum kharaju mughayirina wa mukhalifina fi hadzal amri Muhammadan. Bahwa mereka yaitu para pelajar itu keluar ya keluar mughayirina ya berbeda atau pertentangan. Wa mukhalifina dan juga menyelisihi fi hadzal amri. Ya, fi hadzal amri dalam perkara ini Muhammadan. Jadi mereka itu berbeda dan juga tentangan ya berbeda dan bertentangan dari Muhammad dalam perkara ini. Apa itu perkaranya? Fahuwa lam yahruja. Karena Muhammad itu tidak keluar. Sedangkan pelajar yang lain itu semua keluar, sedangkan Muhammad itu tidak keluar. Nah, itu maksud dari lafat jumlah ini. Kemudian beliau melanjutkan wa fiha bahfani. Ya dan dalam perkara ini ya dalam pembahasan uh, ini itu ada dua pembahasan. Ya, dalam perkara pembahasan mustasna dengan ghairu itu ada dua pembahasan. al awalu pembahasan yang pertama bahsun fil mustasna ba'daha yaitu pembahasan mengenai keadaan mustasna setelah lafat ghairu. Ya, setelah lafat ghairu wa hukmuhu al-jarru biha li idafatiha ilaihi. Nah, pembahasan yang pertama ini sederhana. Jadi mustadna yang datang setelah lafat ghairu itu hukumnya selalu jar. Ya, selalu majarur. Ya, majarur dengan apa? Dengan kata ghairu tadi. Mengapa? li Liidofatiha ilaihi. Karena Mustasna itu menjadi mudhof ilaih bagi lafat ghairu ya atau kalimah atau kata ghairu. Jadi mustasnanya selalu majrur karena diidhofahkan kepada lafat ghairu. Kemudian asani pembahasan yang kedua bahsun fi i'rabiha yaitu pembahasan mengenai i'rab dari lafat ghairu Mengapa itu dibahas? Li'annaha ismun, ya li'annaha ismun. Karena lafat ghairu itu merupakan isim. Maka kalau isim kita harus membahas i'rabnya. Wa hukmuha dan hukum dari kalimah atau kata ghairu itu adalah annaha tu'rabu bima kana yu'rabu bihil mustafna ba'da illa. Jadi hukumnya, hukum bagi lafat ghairu tersebut, maka ghairu itu di i'rob dengan i'robnya mustathna yang datang setelah illa. Ala tafsilis sabiqi. Ya, sebagaimana perincian yang telah dibahas sebelumnya. Pada pembahasan sebelumnya kita telah merinci apa i'rob dari mustathna dengan illa. Maka lafat ghairu ini itu mengikuti i'rabnya mustafna dengan illa sesuai perincian yang telah kita bahas sebelumnya. Fatakulu, maka engkau katakan, hadorat duyufu ghairu khalidin. Para tamu tersebut telah hadir kecuali Khalid. Binasbi ala alalistifnai. Dan kita membaca ghaira itu dengan nasob, ya, dengan mansub. Kita menasabkan ghaira. Alal istifna'i. Ya, karena kaidah istifna di sini. Bagaimana perinciannya? Li'annahu kalamun tammun mujabun. Karena jumlah tersebut itu adalah kalam yang sempurna. Ya sempurna apa? Hadarat duyufu itu sudah ada fi'il dan fa'il ya maka sudah sempurna. Kemudian mujabun, ya, jumlahnya jumlah yang positif. Kama takulu, sebagaimana engkau katakan, hadarat duyufu illa kholidan. Telah hadir para tamu tersebut kecuali kholid Maknanya sama dengan hadarat duyufu ghoiro kholidin maka kita lihat pada hadorot duyufu illa kholidan. Kholidan di situ mansub binasbi kholidan. Ya, dengan menasobkan kholid. Maka karena kholidan itu mansub, ghoiro yang sebelumnya itu dibaca mansub juga. Watakulu dan juga engkau katakan, ma hadorot duyufu ghoiru kholidin au ghoiro kholidin para tamu tersebut tidak hadir ya, kecuali Khalid. Ya, kecuali Khalid. Nah, di sini bisa dibaca marfu ghairu Khalidin atau juga bisa dibaca mansub ghairu Khalidin. Maknanya sama. Ya, para tamu semua tidak hadir kecuali Khalid. Artinya apa? Hanya Khalid yang hadir. Nah, ini apa? Bil itba'i wan nasbi. Ya, kalau dibaca ghairu itu i'rabnya diikutkan kepada ad-duyufu. Kemudian kalau dibaca ghairu dibaca mansub karena kaidah istitsna. Kemudian watakulu dan juga engkau dapat mengatakan mahadoro ghairu khalidin. Ya, tidak ada seorang pun yang hadir kecuali Khalid. Ya, mengapa birof'i ghairu wujuban? Ghairu di sini itu wajib dibaca marfu. Mengapa hustithna un mufarrohun? Karena lafat ma hadara ghairu khalidin itu merupakan istithna yang mufarroh yang sudah kita bahas sebelumnya. Karena ma di sini itu tidak disebutkan fa'ilnya. Maka jumlah tersebut membutuhkan fa'il. Ya. Kemudian wataqulu ma hadarat duyufu ghaira sayyaratin. Ya ma hadarat duyufu ghaira sayyaratin. Tamu-tamu tersebut tidak hadir kecuali satu mobil. Binasbi ghaira inda ghairi bani tamimin. Dengan menasabkan ghaira. Ya, menurut pendapat para ulama Nahwu atau orang Arab terdahulu kecuali Banu Tamim, kecuali kabilah Banu Tamim. Ya, ini pembahasan ketika istisnanya itu adalah istisna yang mungkotia. Yaitu apa? Ketika mustasnanya itu bukan bagian dari mustafna minhu. Dan kita tahu bahwa mobil ya mustasna itu bukan bagian dari ad-duyuf, mustasna minhu, bukan bagian dari para tamu. Maka kalau menurut selain Banu Tamim itu wajib dibaca mansub. Ya, wabil itba'i indahum. Sedangkan menurut Banu Tamim itu dibaca itba. Yang dibaca itba artinya apa? Ma hadorot duyufu ghairu sayyaratin. Ini pembahasan yang sudah dibahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Maka hukum dari i'rab ghairu itu mengikuti mustafna dari adat illa. Kemudian kita lanjutkan wa hadza ma'na qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau wastathni majruron ila akhirih. Ai maksudnya istathni bi kalimati ghairin mustathnan majruron daiman halata kaunihi halata kauni ghairin mu'raban bil i'rabil ladzi nusiba wa thabata lil mustathna bi illa Ya, istathni bi kalimati ghairin mustathnan majruran daiman halata kauni ghairi mu'raban bil i'rabil ladzi nusiba wa thabata lil mustathna bi illa yaitu mustatsnakanlah kecualikanlah dengan kata ghairu apa yang dikecualikan mustatsna ya mustatsna tersebut itu majruran daiman selalu majrur Kemudian halata kauni ghairin mu'roban. Sedangkan keadaan dari lafat ghairun tersebut itu mu'rob. Mu'robnya dengan apa? Bil bil ladhi nusiba wa thabata lil mustafna bi illa. Dengan i'rob yang disandarkan dan juga ada ya bagi mustathna dengan illa sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Kemudian wa'lam anna isti'mala ghairin fi babil istithna'i qalilun. Dan ketahuilah penggunaan ghairu dalam bab istithna itu sedikit. Wal aslu fi isti'maliha annaha taqa'u sifatan linakiratin. Ya perhatikan. Wal aslu fi isti'maliha annaha taqa'u sifatan linakiratin. Dan hukum asal dari penggunaan lafat ghairu itu adalah digunakan sebagai sifat bagi isim yang nakiroh. Ya, menjadi sifat bagi isim yang nakiroh. Kita lihat catatan kaki. Wahiyya mu'awwalatun bil mushtaqi mughayirin. Dan itu ditakwil ya dengan isim mustaq yaitu mughayirun. Ya, isim mustaq mughayirun yang merupakan isim fa'il dari ghayara yughayiru. annaha ismu ismun jamidun. Karena lafat ghayru itu adalah isim jamid. Ya, kenapa harus ditakwil dengan isim mustaq mughayir? Karena wanatu la yakunu fil aglabi illa mushtaqqan au muawwalan bihi. Dan yang namanya na'at atau sifah itu secara umum atau dalam mayoritas kondisi itu tidak datang ya tidak datang ya tidak digunakan dalam jumlah kecuali dalam keadaan isim mustaq atau suatu kata yang ditakwil dengan isim mustaq. Artinya apa? Secara umum biasanya yang namanya na'at itu berupa isim mustaq atau kata yang ditakwil dengan isim mustaq. Kama sayati insya'allahu fi babihi. Ya, sebagaimana akan datang penjelasannya nanti insya allah dalam babnya, yaitu bab an-na'at. Nahwu contohnya Salam ala talibin ghairi aliyin. Saya telah memberikan salam kepada seorang pelajar kecuali Ali. Ya, kecuali Ali. Atau selain Ali. Atau yang bukan Ali. Maka perhatikan di sini ada lafad tolibin. Ya, talibin itu adalah isim nakirah. Maka ghairi di sini itu i'rabnya majrur. Ya majrur karena dia menjadi na'at atau sifah bagi lafat talibin. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-37. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladhi kunna na'mal. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladhi kunna na'mal. Maka di sini eh, ayat ini itu menghikayatkan ya, orang-orang ya, orang -orang yang berteriak di dalam neraka, Wahai Rob kami, keluarkanlah kami dari neraka. Ya, niscaya kami akan mengerjakan amalan yang atau niscaya kami akan mengerjakan amalan yang soleh, yang itu berbeda atau berlawanan dengan yang dahulu kami kerjakan. Ya, niscaya kami akan mengerjakan amalan yang soleh, yang itu berlawanan atau berbeda dengan apa yang dahulu kami kerjakan. Artinya apa? Dahulu, orang-orang tersebut itu mengerjakan amalan yang yang jelek, ya, yang buruk, yang tidak saleh. Kalau mereka diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, dikeluarkan dari neraka, maka mereka ingin untuk mengerjakan amalan yang sebaliknya, yaitu amalan yang sholih. Kemudian beliau melanjutkan au sifatan li shibahin nakiroti. Ya. Jadi wal aslu fi isti'maliha tadi kan annaha taqa'u sifatan li nakirotin. Kemudian au sifatan li shibahin nakiroti. Ya, atau hukum asalnya yang namanya lafat ghairu itu biasanya digunakan sebagai sifat ya, atau naat bagi isim yang menyerupai isim nakiroh. Apa itu? Wahuwal ma'rifatul muradu minha al-jinsu. Ya, ini yang pernah kita bahas. Yaitu isim ma'rifah, ya isim ma'rifah, namun yang dimaksudkan, yang diinginkan dengan lafat isim ma'rifah tersebut, itu adalah suatu jenis Artinya isimnya isim ma'rifah, tapi yang dimaksudkan adalah seluruh jenis, ya, seluruh uh, zat yang terkandung dalam jenis tersebut. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6 dan ayat ke-7. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu ya, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atau yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Siroto, ya lafad siroto yang ada di ayat tersebut, ayat ketujuh adalah badalun min sirotil awwali. Merupakan badal dari sirot yang pertama, yaitu as-sirotol mustaqimah. kemudian siroto yang datang kedua adalah badal. Kemudian walad dolin al wawu atifatun. Wawu di situ adalah wawu atof. La litakidi. Ya, kemudian lafatla adalah untuk mentaukid, menekankan. Ad-dolin ma'tufun ala ghairi majarurun mithluhu. Ya. Kemudian lafat ad-dolin itu diatofkan kepada lafat ghair pada ghairil maghdubi. Kemudian majrur mengikuti lafat yang diikuti. Wa alamatu jarrihi al dan tanda jar bagi ad-dhalin adalah ya. Karena itu adalah jamak muzakkar salim. Kita kembali ke atas. Fa kalimatu ghairi majrurotun. Ya, maka lafat ghairu di situ itu majrur ya ghairil maghdubi. Mengapa wahia sifatun mil mausuli qablaha? Karena itu adalah sifat bagi isim mausul yang sebelumnya. Ya sirata alladzina. Ya siratal ladzina. Ya, maka alladzina itu walaupun mabni tapi dia menempati kedudukan majrur. Karena dia menjadi mudhaf ilaih dari sirata. Kita lihat catatan kaki. Fa'in qila, jika ada yang mengatakan, kaifa waqa'at ghairi sifatan lilismil mausuli. Bagaimana mungkin lafat ghairi itu menjadi sifat bagi isim mausul? Ya kan tadi dikatakan lafat ghairi adalah sifat bagi isim mausul. Nah, bagaimana mungkin ghairi bisa menjadi sifat bagi isim mausul wa huwa ma'rifatun? Ya padahal isim mausul itu ma'rifah. Wa hiya sedangkan lafat ghairi itu nakirah. Ya, bagaimana mungkin lafat ghairi yang nakirah itu menjadi sifat bagi isim mausul padahal isim mausul itu ma'rifah fal jawabu ya maka jawabannya anna minan nahwiyina man qala ya bahwa di antara para ulama nahwu itu ada yang mengatakan innaha tata'arrafu bil idafati ilal ma'rifati ya bahwa lafat ghairu jadi sebagian ulama nahwu itu ada yang mengatakan lafat ghairu itu menjadi ma'rifah Mengapa menjadi ma'rifah? Karena diidofahkan kepada ma'rifah juga. Ya kan? Ghoiril maghdubi. Ya, ghoiril maghdubi. Al-maghdubi itu isim ma'rifah. Maka sebagian ulama nahwu mengatakan maka ghoiri juga menjadi ma'rifah karena diidofahkan kepada isim yang ma'rifah. La siyama idza waqa'at baina dittaini. Terlebih lagi jika lafat ghairu tersebut itu terletak di antara dua hal yang berlawanan. Ya, di antara dua hal yang berlawanan. Karena sebelumnya apa? Alladzina an'amta. Ya alladzina an'amta, orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. An'amta alaihim. Nah, setelah ghairi apa? Al-maghdubi, yang dimurkai. Itu dua hal yang berlawanan. Kemudian fa innal ghairiyata tanhasiru. Ya, karena yang namanya pertentangan atau sesuatu yang berlawanan itu tanhasiru. Menjadi membuat dia menjadi terbatas. Ya, menjadi terbatas. Jadi dihasar. Karena kan biasa yang dihasr itu sesuatu yang berlawanan. rofa bil idofati. Ya, maka lafat ghairi itu menjadi ma'rifah dengan idofah terhadap al-maghdubi. Walladzina qalu ya sedangkan orang-orang atau para ulama nahwu yang berpendapat la rofu. Ya ghairi itu walaupun disandarkan ke al-maghdubi tetap tidak menjadi ma'rifah. Qalu maka kemudian mereka mengatakan innaha sifatun lil mausuli wahdahu min ghairi silati. Bahwa ghairi tersebut itu hanya menjadi sifat bagi isi mausulnya saja. Hanya lafat alladzinanya saja ya alladzina. Ya siratal ladzina. Ya siratal ladzina. Maka karena koiri itu menjadi sifat bagi lafat alladzinanya saja, ya, tanpa silahnya, jadi an'amta alaihimnya tidak, maka wahuwa zilatin nakiroti. Ya, maka karena isi mausul saja tanpa silah itu menempati kedudukan nakiroh, ya, maka ghoiri itu tetap nakiroh juga. Ini perbedaan pendapat di antara para ulama nahwu. Kita kembali ke atas. Al-muradu bihi jinsun la qaumun bi'ayanihim. Dan yang dimaksud di sini, ya, yang dimaksud di ayat ini, yaitu Alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, kemudian al-maghdubi alaihim orang-orang yang engkau murkai waladdallin orang-orang yang tersesat itu menunjukkan jenisnya yang menunjukkan seluruh orang yang diberikan nikmat yang diberikan atau yang dimurkai dan juga yang tersesat la qaumun bi a'yanihim bukan menjelaskan suatu kaum yang tertentu walaupun di sini datang secara ma'rifah, tetapi sama sekali tidak menunjukkan sesuatu yang tertentu. Hanya menunjukkan jenis. Wal mu'arraful ladhi yuradu bihil jinsu qoribun minan nakiroti. Dan isim yang ma'rifah, yang dikehendaki dengan isim ma'rifah tersebut adalah suatu jenis, itu dekat dengan isim nakiroh wa qad taqa'u mubtada'an aw khabaron linasikhin wa ghairi dhalika dan eh, wa qad taqa'u mubtada'an aw khabaron linasikhin wa ghairi dhalika dan terkadang lafat ghairu itu bisa menjadi mubtada atau menjadi khobar bagi yang nasih hmm. ya penasakh hmm. seperti khobar kana misalnya Wa ghairi dhalika dan selain itu. Nah, kita lihat catatan kaki terkait hal ini, terkait jumlah atau kalimat yang paling terakhir. Wasayati laha ziyadatu bahfin fi babil idhafati insya'allahu ta'ala. Dan akan datang tambahan penjelasan mengenai hal tersebut, mengenai kalimat yang paling terakhir tadi, dalam bab idhafah insya'allahu ta'ala. Kita kembali ke atas. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan berikutnya, hukmul mustathna bi siwa, yaitu hukum mustathna dengan siwa. Ya, hukum mustathna dengan siwa. Maka tadi dikatakan bahwa adat istithna yang berupa isim itu ada dua, yaitu ghairu dan siwa. Maka di sini kita akan membahas mengenai yang kedua yaitu siwa. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke 327. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wali siwan suwan in nija'ala ya wali siwan suwan in nija'ala alal asahhi mali ghairin ju'ila. Dan bagi siwan, ya atau suwan, atau sawain, ija'ala alal asahhi mali ghairin ju'ila. Ya, maka jadikanlah, menurut pendapat yang lebih sahih, itu sama hukumnya dengan ghair. Ya, jadi mudahnya, Jadikanlah hukum yang berlaku bagi siwan itu sama seperti hukum yang berlaku bagi ghair ya dari hukumnya menurut pendapat yang lebih dipilih oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Ahmadullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan mengenai bait ini beliau mengatakan yakthuru isti'malu siwan fi babil istithna'i penggunaan siwan ya, dalam bab istifna itu ada banyak. Tadi dikatakan kalau ghoiru itu jarang. Ya, jarang. Biasanya kalau tidak menjadi sifah bagi isim yang nakiroh, ya dia menjadi mubtada atau khobar bagi nasir, ya dan juga selainnya. Tetapi kalau penggunaan siwan ini itu banyak dalam bab istifna wa fiha lughatun. Dan lafadz siwan ini itu memiliki banyak dialek. Ya, banyak cara membaca dari siwan. Jadi para kabilah orang Arab itu memiliki banyak cara membaca dari siwan. Apa saja itu? Siwan, suwan, sawain, siwain. Ini ya, ada siwan, suwan, kemudian sawain, dan siwain. Wal mustathna biha kal mustathna bi ghairin fi wujubi jarrihi li idhafatiha ilaihi. Maka mustathna dengan siwan tadi dan juga dialek-dialek yang lain itu sama sebagaimana mustathna dengan ghair. Berarti bagaimana fi wujubi jarrihi li idhafatiha ilaihi yaitu wajib dibaca majerur karena diidofahkan kepada lafat mustafna tersebut. Nahwu contohnya, kata betul wajiba siwa safhataini. Kata betul wajiba siwa safhataini. Saya telah menulis tugas ya, atau kewajiban kecuali dua halaman. Ya, Artinya apa? Mungkin tugasnya ya, atau PR-nya itu ada 10 halaman, maka saya telah mengerjakan PR-PR tersebut kecuali dua halaman. Ya, berarti apa? Sudah mengerjakan 8 halaman. Kemudian contoh yang berikutnya ma yanfa'ul insana siwa amalihi solihi. Ma yanfa'ul insana siwa amalihi solihi. Tidak ada sesuatu pun yang bermanfaat bagi manusia kecuali amal soleh yang dia lakukan. Ya. Maka ini adalah contoh dari penggunaan siwa sama saja dengan mustathna dengan ghairu. Wa amma siwa fa fiha qawlani. Dan adapun mengenai lafat siwa itu sebetulnya ada dua pendapat al awalu pendapat yang pertama annaha dzarfu makanin. Ya, ada ulama yang berpendapat bahwa lafat siwa itu adalah zorof makan. Mansubun ala ala dzarfiyyati. Dan siwa itu kalau sebagai zorof makan itu selalu mansub sebagai zorof Wala takhruju anidz dzarfiyyati ila ghairiha dan bagi yang mengikuti pendapat ini, itu mengatakan bahwa zorof, maaf, siwa, karena dia sebagai zorof, itu tidak pernah keluar dari keadaannya sebagai zorof menuju i'rob yang lain. Tidak pernah. Artinya apa? Dia selalu mansub sebagai zorof menurut pendapat yang pertama ini. Wa ma min kalamil arobi syai'unis syai'un istu'milat fi hisman ghairu dzarfin fahuwa muawwalun. Ya, ini menurut pendapat yang pertama, wa ma jaa'a min kalamil arabi syai'un istu'milat fi hisman ghairu dzarfin fahuwa muawwalun. Ya, dan jika ada datang dari ucapan orang Arab sesuatu ya yang di mana lafat siwa tersebut itu digunakan ya, sebagai isim yang bukan zorof. Ya, artinya jika kita menemui ucapan orang Arab yang mengatakan suatu jumlah di mana siwa tersebut itu datang bukan sebagai zorof maka, maka apa? fahuwa muawwalun. Maka itu harus ditakwil menuju zorof Menurut pendapat ini. Au dorurotun min dorurotis syari. Atau misalnya kalau itu datangnya tidak mansub sebagai dhorof, kalau tidak ditakwil, yaitu dianggap sebagai darurat dari darurat syair. Ya artinya karena memang syair itu mewajibkan penggunaan tersebut bukan sebagai dhorof. Ini mengikuti pendapat yang pertama. Kita lihat catatan kaki. Fi hiya fil asli, ya hiya fil asli sifatun lil makani. Ya, lafat siwa, kalimatu siwa, eh, kata siwa itu hukum asalnya itu adalah sifat bagi tempat. Nah, sifat bagi makan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, makanan suwan, ya, dalam surat Toha ayat ke-58. Maka suwan di situ itu adalah sifat bagi lafat makanan dalam ayat tersebut ai mustawiyan ya maksudnya tempat yang di tengah-tengah letaknya ya tempat yang di tengah-tengah mustawiyan kemudian thumma stu'mila maudhi amakanin ya kemudian lafat eh, siwan atau suwan tersebut itu digunakan menempati kedudukannya makan Ya, jadi aslinya itu sifat bagi makan, namun ternyata digunakan sebagaimana tempatnya makan itu sendiri. Thumma maudi'a badalin. Ya, kemudian juga digunakan menempati kedudukannya badal. Fa'idha kulta, maka jika engkau mengatakan, Qomal qawmu siwa zaidin. Ya, telah berdiri para kaum, ya, siwa zaidin, Fama'nahu, maka maknanya adalah eh, Badala Zaidin. Ya badala Zaidin. Telah berdiri kaum tersebut, ya kecuali Zaid atau menggantikan Zaid. Karena Zaid sendiri yang tidak berdiri. Wadzahiru annaha mithlu ghairin. Ya, maka secara zahirnya yang namanya siwa atau suwan, suwan dan lain sebagainya itu serupa dengan lafat ghairu. Fala farqa baina hadha wa qawlika qomal qawmu ghairu zaidin. Maka tidak ada bedanya antara ucapan ini yaitu qomal qawmu siwa zaidin sama saja dengan qomal qawmu ghairu zaidin. Ya, telah berdiri kaum tersebut kecuali Zaid. Itu maknanya sama saja. Kemudian kita kembali ke atas Athani, pendapat yang kedua mengenai lafat siwa tersebut, yang pertama tadi katanya selalu mansub sebagai dhorof. Pendapat yang kedua, annaha ka ghairin ma'nan wa i'roban, bahwa lafat siwa itu sama saja seperti lafat ghairun, baik dari sisi makna dan juga dari sisi i'rob fatakunu marfu'atan, maka siwa itu bisa datang dalam keadaan marfu' au mansubatan, atau bisa juga dalam keadaan mansub, au majrurotan, bisa juga dalam keadaan majrur, ya mu'rob. Tadi dikatakan kalau pendapat yang pertama selalu mansub sebagai zorof Pendapat yang kedua mengatakan, ya dia mu'rob seperti ghairun, bisa marfu, majrur maupun mansub alat tafsilil mutaqaddimi fi ghairin sebagaimana perincian yang telah berlalu dari lafat ghairin. Sehingga di sini kita dapat memahami bahwa menurut pendapat yang kedua ini itu siwa itu dapat ya dibaca marfu ataupun mansub ataupun majrur ya alat tafsilil mutaqaddimi fi ghairin sebagaimana perincian yang telah dijelaskan sebelumnya pada ghairin. Wa Malikin. Dan pendapat yang kedua ini yaitu pendapat di mana siwa itu dapat dibaca marfu, mansub ataupun majerur yang sesuai keadaannya itu adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Wa huwa dan itu adalah pendapat yang kuat menurut eh, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Mengapa likathrati syawahidi nathron wa nazman? Karena begitu banyak syahidnya yang dapat ditemui penggunaannya. Ya, penggunaan bahwa siwa itu bisa marfu, mansub ataupun majrur. Banyak ditemui penggunaannya. Nathron wa nazman baik di prosanya orang Arab ataupun nazamnya ya atau syairnya orang Arab. Ala annaha mutasarrifatun. Karena apa? Karena lafat siwa itu adalah lafat yang mutasarrif. Tata'atharu bil awamilil mukhtalifati. Ya, karena dia mutasarrif, dia dapat terpengaruh atau dapat dipengaruhi oleh amil-amil yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Minan nuhati man kola. Di antara para ulama nahwu itu ada yang berpendapat innaha tusta'malu zorfan wa ghairu zorfin. Bahwa lafadz siwa itu dapat digunakan sebagai zorof dan juga sebagai bukan zorof Wal awalu aksaru, namun penggunaannya sebagai zorof itu lebih banyak. Ada ulama nahwu yang berpendapat demikian. Wa bnu Malikin wal Kufiyuna yarawna analisti'malaini sawaun. Ya wa bnu Malikin wal Kufiyuna yarawna analisti'malaini sawaun. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala dan Al-Kufiyuna para ulama nahwu dari madhab Kufah itu berpendapat bahwa dua penggunaan ini ya sebagai dzaraf dan juga bukan dzaraf itu sama saja, artinya sama banyaknya. Ya penggunaan sebagai dzaraf banyak, penggunaan sebagai selain selain dzaraf juga banyak. Walaisa ahaduhuma daruratan wala khassan bisyari. Dan tidak ada salah satu dari keduanya, ya baik zorof ataupun bukan zorof, itu merupakan darurat syair. Dan juga bukan merupakan kekhususan syair. Itu adalah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Malik dan para ulama nahwu dari madhab kufah rahimahumullahu ta'ala. Kita kembali ke atas. Nah ini salah satu syawahid yang kuat, bahwa siwa itu dapat datang ya selain dzaraf ya datang sebagai selain dzaraf karena ini misalnya famili, faminis majeru majruratan ya faminis majeru majruratan dan di antara contoh penggunaan siwa yang di i'rab dengan majrur itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda Da'autu Rabbi alla yusallitu ala ummati aduwan min siwa anfusiha. Ya da'autu rabbi alla yusallitu ala ummati aduwan min siwa anfusiha. Dan uh, saya memohon kepada Robku agar Robku itu tidak memberikan kemampuan atau kuasa kepada musuh untuk dapat menguasai uh, umatku. Ya, atau dengan kata lain, saya memohon kepada Robku supaya Allah tidak memberikan kuasa musuh untuk menguasai mereka. Ya, selain min anfusiha, selain dari diri mereka sendiri. Maka di sini ada min siwa. Ya, siwa datang setelah huruf jar min. Berarti siwa tersebut itu kedudukannya adalah majrur dengan huruf jar min. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallama. dan contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala maaf Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam dan contoh yang lain adalah lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi rawahu Muslimun ya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sedangkan contoh yang lain adalah qawluhu sallallahu alaihi wasallam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ma antum fi siwakum minal umami illa kasyarati asawadi fi thawril abyadi au kasyaratil baydai fi thawril aswadi ma antum fi siwakum minal umami illa kasyaratis saudai fi thawril abyadi au kasyaratil baydai fi thawril aswadi Ya, sesungguhnya ya atau tidaklah kalian ya berada visi wakum pada selain kalian yaitu maksudnya di eh, kalangan kaum musyrikin itu illa ya melainkan kasyarati saudai fi sauril abyadi melainkan seperti bulu atau rambut putih nah, rambut hitam ya sebagai dan tidaklah kalian berada pada selain kalian dari umat maksudnya adalah orang-orang musyrik melainkan seperti rambut atau bulu hitam pada sapi yang putih fitsauril abayati. au kasyaratil baidoi atau seperti bulu atau rambut yang putih ya pada fithauril aswadi, pada sapi yang hitam. Jadi tidaklah kalian ya dari umat itu terhadap yang selain kalian itu melainkan seperti rambut hitam yang ada pada sapi yang putih atau rambut putih yang ada pada sapi yang hitam. Muttafaqun alaihi wal li muslimin. Ini hadis yang disepakati kesohihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala ya, dari perawi yang sama dan lafaz tersebut itu milik Muslim. Maka di sini syahidnya apa? Ada fi siwakum. Ya fi siwakum. Maka siwa itu majerur ya karena huruf jar fi. Wa syairi dan syahid yang lain adalah ucapan seorang penyair. Ya, di mana penyair tersebut mengatakan, Wala yang tiqul fahsya'a man kana minhum idza jalasu minna wala min siwaina dan tidaklah atau dan janganlah berbicara kepada orang-orang yang berbicara kotor Ya, sesiapa yang pada saat itu berada bersama mereka. Ya. Idza jalasu minna wala min siwaina. Ya, jika mereka duduk bersama dengan kami dan juga ya, ketika duduk tidak bersama kami. Maka apa yang jadi syahid di sini ada min siwa ina. Ya, wa min siwa ina. Maka di sini siwai itu lafadznya majerur ya majerur karena huruf jar min. Maka di sini ya jelas bahwa itu dapat datang dalam keadaan majerur Kita lihat catatan kaki al makna makna dari syair, syair tadi la yamtiqu kalimatas su'i wal fahsya'i mangkana min haula'il qaumi. Ya tidak berbicara eh, kata-kata yang buruk dan juga kata-kata yang kotor ya orang-orang yang berasal dari kaum tersebut. Idza jalasu min ajalina ya, jika mereka duduk ya bersama atau dengan alasan kami wala min ghairina dan juga ketika mereka tidak duduk bersama kami. Ya, intinya eh, dari makna tersebut adalah inilah yang tiku kalimat su'i wal fahsyai mangkana minha ulail qaumi idza jalasu min ajlina wala min ghairina. Tidak berbicara kalimat yang buruk dan kotor orang-orang yang berasal dari kaum tersebut jika mereka duduk bersama kami dan juga ketika tidak duduk bersama kami. Wal baitu dan bait ini itu istadalla bihi sibawaihi ala anna siwa dzarfun ghairu mutasarrifin. Ya justru malah bait ini itu digunakan oleh si bawaih untuk berdalil dengan bait tersebut. Bahwa siwa itu adalah dzarf yang tidak mutasarrif. Ya, padahal tadi ada min siwa ina. Ya, mengapa si Bawai berdalil dengan bait ini? Kemudian beliau mengatakan, melanjutkan, wala tufariqu hadzorfiyatu illa fi darurati syari. Ya bahwa siwa itu dzaraf yang tidak mutasarrif dan tidak akan pernah terlepas dari kedzarafannya. Melainkan apa? Di darurat syair. Jadi ini karena tadi syair min siwa ina. Jadi boleh ya karena ini darurat syair. Itu menurut si Bawaihi rahimahullahu taala. Warudda alaihi. Ya dan dibantah pendapat tersebut. Bi'inda dengan apa? Lafat ainda. Lafat ainda itu lafat apa? Lafat zorof Fa innahu ya lafat ainda itu zorof Wa yadakhulu alaihi min. Ya dan zorof itu bisa kemasukan min. Ya, bisa kemasukan min. Ya, maka dzaraf itu juga bisa menjadi majrur. Kalau kemasukan min. Fal baitu inda sibawaihi daruratun. Maka bait tersebut menurut Sibawi adalah darurat syair. Lakinna maji'aha majruratun bimin dalilun ala annaha tata'atsaru bil awamili. Akan tetapi kedatangan siwa dan juga Ya siwa di sini siwa ina tadi itu kedatangannya majerur dengan min itu merupakan dalil yang menjadi bukti bahwa lafat siwa siwan atau suwan sawaun itu semuanya itu terpengaruh dapat terpengaruh i'rabnya dengan awamil. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Kita kembali ke atas. Kemudian wa min isti'maliha marfu'atan qaulul akhari. Dan di antara penggunaan lafadz siwa secara marfu adalah ucapan penyair yang lain. Ya, penyair tersebut mengatakan apa? Wa idza tuba'u karimatun aw tushtara fasiwa kaba'i'uha wa antal mushtari. Ya wa idza tuba'u karimatun aw tushtara fasiwa kabai'uha wa antal mushtari. Dan jika uh, ya karimah di sini akhlak yang baik, ya kemuliaan, nah kalau ya mungkin antara kemuliaan atau akhlak yang mulia itu dijual dan jika akhlak yang baik itu dijual atau juga dapat dibeli Maaf. Jadi wa idza tuba'u karimatun au tushtara fasiwa kabai'uha wa antal mushtari. Dan jika akhlak yang mulia itu dijual ya dan dapat dibeli fasiwa kabai'uha wa antal mushtari. Maka pastikan orang lainlah yang menjual akhlak mulia tersebut dan engkaulah yang menjadi pembeli dari akhlak mulia tersebut. Jadi pastikanlah engkau adalah pembelinya jika memang akhlak mulia itu dapat diperjualbelikan. Kita lihat catatan kaki, al-makna, makna dari syair tersebut, idza zahadan nasu. Ya, jika manusia itu menjadi zuhud fi tahsilil makarimi, ya, dalam memperoleh akhlak yang baik fa antalladhi targhabu fiha maka hendaklah engkau menjadi orang yang sangat menginginkan akhlak yang baik tersebut wa tusari'u ilaiha dan engkau bersegera untuk dapat e, memperoleh akhlak yang baik tersebut kita kembali ke atas maka apa? Fa siwaka mubtadaun. Maka lafat siwaka, fa siwaka bai'uha, ya siwaka adalah siwa di situ mubtada, berarti marfu. Wa bai'uha khobarun dan bai'u di bai'uha adalah khobarnya. Wa qaulul akhari dan juga ucapan penyair yang lain walam yabqa siwal udwani tinnahum kama maaf walam yabqa siwal udwani nitinnahum kama danu. Dan tidak tersisa kecuali permusuhan, eh, dan ketika tidak lagi tersisa kecuali permusuhan, maka balaslah sebagaimana engkau diperlakukan. Ya, kita lihat catatan kaki. Al-ma'na maksudnya, indama sarroha wa Ya, pada suatu waktu ketika memang keburukan itu sudah tampak jelas dan sudah ya, ditunjukkan yang namanya keburukan. Wantahatil muhadanatu dan juga yang namanya kedamaian itu sudah berhenti. Artinya kondisinya sudah kacau. Ya, hanya ada keburukan. Ya, kedamaian itu tidak ada lagi. Maka apa? Walam yasbiq siwa zulmi sorihi jazinahum bima fa'alu wa hum kama Maka janganlah engkau mendahulukan ya kecuali uh, maaf dan tidaklah tampak ya tidaklah tampak atau didahulukan kecuali kedoliman yang memang terang-terangan, ya maka balaslah, ya balaslah mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya kalau dizolimi ya balaslah dengan apa yang mereka kerjakan. Watinnahum kama danu. Ya, dan juga ya tundukkanlah, taklukkanlah mereka sebagaimana mereka menaklukkan. Apa yang menjadi syahid di sini? Kita kembali ke atas. Fasiwa fa'ilun. Maka lafat siwa itu adalah fa'il dari lam yabqa. Berarti marfu. Kemudian wa min isti'maliha mansubatan dan di antara penggunaan lafat siwa secara mansub itu apa? Qaulu syairi, ucapan seorang penyair. Ya, apa yang diucapkan penyair tersebut? Qalallahi la arju siwa kawa innama A'udtu ayali syu'batan min ayalika. Ya, selain Allah, aku tidak menghendaki selainmu. Ya, berarti aku menghendaki Allah dan engkau saja. Mudahnya seperti itu. Jadi selain Allah tidak ada yang aku kehendaki kecuali engkau. Wa innama a'udtu iyali syu'batan min iyalika. Ya, sesungguhnya saya menganggap keluargaku itu bagian dari keluargamu. Kita lihat catatan kaki. Sayati qoriban maknahu wa i'rabuhu insya'allahu. Akan datang makna dan penjelasannya eh, dalam pembahasan yang dekat insya'allahu ta'ala. Tetapi apa yang menjadi syahid fa siwaka maf'ulun bihi. Ya, maka lafat siwaka adalah maf'ul bih dari lafat la arju dari fi'il la arju. Wa makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala walisiwan suwan ila akhirih. Ai maksudnya ij'al 'alal qaulil mukhtari lisiwan ya maka jadikanlah menurut ya pendapat yang dipilih maksudnya pendapat yang kuat bagi lafat siwan bil kasri wal qasri yaitu siwan dengan kasroh dan dibaca maksur ya siwan begitu saja ada alif uh, alif yang terbaring itu kemudian wasuwan bidommi wal qasri dan juga suwan dengan membaca sin dengan dhamma dan juga dibaca maksur yaitu dibaca dengan uh, suwan diakhiri dengan alif lazimah juga maksur wasawain bil fathi wal maddi dan juga dibaca sawain dengan fathah pada sin dan juga dibaca mamdud ya ada hamzah setelah alifnya sawain nah dijadikan apa maju'ila li ghairin minal ahkami itu hukumnya sama sebagaimana yang berlaku bagi ghair Ya, hukumnya jadikanlah sama sebagaimana hukum yang diberlakukan bagi ghair. Mengapa li'annaha mithluha? Karena siwan, suwan dan sawain itu hukumnya sama atau serupa dengan ghairun. Wa asyara biqaulihi 'alal as dan Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan ucapan beliau 'alal as ila mukhalafati man yaqulu innaha Zorfun ghairu mutasarrifin. Ya, alal asahi itu beliau ya berusaha menyelisihi ulama nahwu yang mengatakan ya bahwa siwan itu atau suwan itu adalah dzaraf yang tidak mutasarrif. Tidak dapat berubah uh, i'rabnya. Siapa ulama yang mengatakan bahwa itu selalu dzaraf, ya tidak pernah terlepas dari keadaannya yang dzaraf? itu adalah wahuwal khalilu wasibawaihi. Yaitu ulama tersebut adalah al-khalil dan sibawaihi rahimahumallahu ta'ala. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.